Ma khufiya wa lutifa sababuhu. Ketika sesuatu tidak jelas, maka bisa masuk ke sihir. Oleh karena itu, sesuatu yang jelas bisa dinalar sebagaimana yang hari ini kita saksikan, kita alami, kita pakai. Kenapa suara saya bisa sampai keluar sana? Jelas, sebabnya jelas. Kenapa kita bisa ngobrol dengan orang yang ada di jauh sana? Sebabnya jelas, maka ini tidak masuk ke sihir. Yang sihir yang tidak jelas, Tiba-tiba saya mengusap-ngusap sesuatu dan berharap si fulan datang. Tiba-tiba si fulan tidak selang lama datang. Ya ini. Sebabnya apa? Tidak jelas. Ini bisa masuk ke sihir. Kemudian bentuk sihir ada yang dengan bacaan, jampi-jampi mantra, ada yang dengan alat-alat. Yang dengan alat ini, maka memusnahkannya, menghilangkan pengaruh sihirnya mudah. Sangat mudah. Tinggal dihancurkan, dibakar, selesai. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sebagian sahabat terhadap sihirnya Labid bin Al-Aqsam. Atas perintah Allah lewat dua malaikat yang berbincang di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau tersihir beliau seperti melakukan sesuatu padahal tidak. Diriwayatkan selama kira-kira 40 hari. Ya, kemudian turun Anas An Al-Falak dan Allah menyembuhkan beliau. Ini ada hikmah yang besar. Ada kabar gembira yang besar bagi kita semua untuk menangkal sihir tidak perlu dengan tukang sihir pula, tidak perlu dengan dukun, kiai dan seterusnya. Cukup dengan dua surat ini sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian uh, hukum sihir juga sudah kita bahas kemarin ada yang syirik, ada yang dosa saja. Ya. Yeah yang syirik juga sudah kita bahas yaitu yang dengan perantara setan menyembah setan memberikan persembahan-persembahan kepada setan kemudian setan tersebut jin e, memberikan apa yang dimaui oleh si dukun macam-macam ada dagangan menjadi laris, kemudian pengasian, kemudian santet, kemudian di kita ya, membunuh dan mencelakai seseorang. Kemudian yang terakhir eh, kita bahas waktu itu Al-Baqarah 102 kisah tentang kerajaan Nabi Sulaiman. Eh Nabi Sulaiman difitnah selama beratus-ratus tahun bahwa beliau bermain sihir. Beliau bisa menguasai jin dan manusia karena beliau bermain sihir. Ini tuduhan dari orang-orang kafir terhadap Nabi Sulaiman selama berabad-abad sampai turunnya ayat ini. Sampai turunnya ayat ini. Maka setelah turun ayat ini hilang subhat bahwa Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam tidak bermain sihir. Apa yang ada pada diri beliau adalah dari Allah yaitu mukjizat. Ini salah satu hikmah Al-Qur'an mengungkap rahasia yang uh, terjadi berabad-abad subhat yang sudah eh, melanda manusia selama berabad-abad. Ya. Yeah. Sebagaimana ketuhanan Nabi Isa. Nabi Isa disalib sebagai penembus dosa. Anak Tuhan. Nah, ini kan dihancurkan subhat itu dengan turunnya Al-Quran. Ya. Yeah. Sampai ketika ada utusan dari Najran, dua pendeta, Sayyid dan Saqib, Al-Aqib, maka ditantang oleh Nabi untuk bermubahalah. Ya. Yeah. Jelas di sini, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Nabi Sulaiman tidak kafir, tidak bermain sihir. Tetapi yang kafir yang bermain sihir itu setan-setan itu. Yu'allimunan nasa sihar. Mereka mengajarkan kepada manusia sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Wa ma unzila 'alal malakain bi babila Harut wa Ma'rut. Sudah kita bahas juga kemarin tentang siapa Harut dan Marut. Tidak ada sumber yang sahih siapa Harut dan Marut. Kecuali yang do'if, yang la aslalahu atau yang Israeliat banyak. Harut Marut, dua malaikat, begini, begini, begini. Sudah kita bahas kemarin. Tetapi yang sahih tidak ada. Tidak ada kisah yang sahih tentang Harut dan Marut kecuali ayat ini. Kecuali ayat ini. Jadi dua yaitu yang satu Harut, yang satu Marut ada di negeri Babil. Apakah Harut dan Marut ini malaikat? Berselisih. Berselisih. Yang mengatakan bahwa Harut dan Marut ini adalah malaikat, maka ma di sini uh, lisyai. Ya. Artinya wa ma unzila 'alal malaikain dan apa yang diturunkan atas dua malaikat di negeri Babil yaitu Harut dan Marut. Ini pendapat pertama. Adapun Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah memilih pendapat kedua yaitu ma di sini lin nafi. Bukan, tidak. Artinya tidak diturunkan dua malaikat yang bernama Harut dan Marut di negeri Babil. Artinya ayat ini bantahan pula. Ayat ini masih bantahan terhadap uh, kisah tadi Sebagaimana bantahan tentang Nabi Sulaiman yang bermain sihir. Gitu. maka sekali lagi Ibnu Katsir dan beberapa al-mufassirin mengatakan tidak ada itu Harut dan Marut itu. Di negeri Babil itu nggak ada gitu. Ya. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yakula innama nahnu fitnah tidak ada berarti bukan malaikat tapi manusia. Ya. Ah, keduanya tidak mengajarkan kepada manusia kecuali setelah mengucapkan nahnu fitnah. Kami ini hanya fitnah saja, ujian bagi kalian. Fala takfur, jangan kalian kufur. Jangan kalian kafir. Ah inilah Al-Qur'an mengungkap subhat yang sudah terlanjur Eh, masuk di kepala manusia, diyakini oleh manusia. Ya. Sebagaimana para ulama hari ini mengungkap bahwa hadis ini dhaif ternyata, hadis ini palsu ternyata, ah, diungkap oleh para ulama. Dengan uh, jerih payah ulama, akhirnya kita yang bukan ulama hadis tahu bahwa sarilah ilmu walau sampai ke negeri Cina ini bukan sabda Nabi. Perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat ini bukan sabda Nabi. Cinta tanah air sebagian dari iman ini juga bukan sabda Nabi dan seterusnya. Adapun sihir yang berdasarkan Eh, bacaan-bacaan uh, kemudian uh, dengan sihir itu dia mengobati maka ini tidak atau belum kufur walakin yu'tabaru 'asiyan mu'tadiyan tapi dia maksiat dan melampaui batas karena memang tidak boleh mengobati dengan sihir tidak boleh ini pendapat jumhur dan itu kan macam-macam bisa dengan baca mantra-mantra Arab, dicampur-campur dengan ayat Al-Quran, hadis Nabi, ya, bisa dengan oh, bahasa-bahasa oh, daerah, lupa japu dan seterusnya ini itu, bisa dengan salib, salib bisa, bisa namanya setan, yang penting sesat, ya, dia mau melakukan apa saja. Ya, maka jangan terkecoh dengan kan yang dibaca ayat Al-Qur'an dan sembuh gitu. Dengan salib pun bisa sembuh. Dua-duanya sama kufur. Wa amma qatlu sahir fa in kana sihruhu kufran kutila qatla riddah. Adapun membunuh tukang sihir, ada riwayat ya membunuh tukang sihir ada riwayat Aisyah sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mengusulkan kepada khalifah waktu itu untuk membunuh e, seorang tukang sihir dan dibunuh. Maka hukuman bagi tukang sihir kalau dia tidak mau bertaubat dibunuh. Dibunuh. Ya. Yeah. Apalagi dia ngaku saya menyihir, saya tukang santet. Ya. Yeah orang yang sudah saya santet kira-kira sekian misalnya. Nah, maka bunuh. Ya. Kalau sihirnya itu dengan kekufuran, seperti yang sudah kita bahas tadi, dengan mempersembahkan ini, beribadah, melakukan ritual-ritual, oh, sampai berpuasa atau gerakan menyerupai sholat, maka kutila qatla riddatin, dibunuh seperti membunuh orang murtad. Berarti jangan dikafani, jangan dimandikan, jangan disolati orang murtad, orang kafir. Walaupun secara KTP muslim. Ya, tentu setelah ikomatul hujjah. Ini berbeda dengan membunuh pembunuh, membunuh uh, eh, bugot, membunuh eh, pezina mukson, rejam, itu semua disolati. Bukan seperti membunuh seorang muslim yang murtad. Kalau ini seperti orang muslim yang murtad. Dibunuh dan tidak disolati, tidak dikafani, tidak dimandikan. Dan jangan dikubur di pekuburan kaum muslimin tentunya. Ya, karena kuburan kaum muslimin khusus untuk kaum muslimin. Tidak boleh non-muslim masuk di situ. Ah ini murtad, non-muslim. Illa ayyatuba alal qawli biqabuli taubatihi. Kecuali dia bertaubat. Ya. Yeah. Ya, bertaubat dengan ucapannya tentu. Kalau hati kan kita tidak tahu. Ya. Yeah. Wa huwa sahih. Wa in kana sihruhu dunal kufri Adapun sihirnya tidak kufur, artinya tidak dengan melakukan ritual-ritual untuk setan, kan bisa kita bedakan ya. Uh, kehidupannya sama dengan kita, sholat, puasa sama. Tetapi melakukan uh, praktek sihir, yang dengan sihir itu bisa membunuh orang, bisa mencelakakan orang, bisa memisahkan antara suami dan istri dan seterusnya, Kutila qatala sa'il. Maka dibunuh seperti membunuh orang-orang ahli maksiat itu, perusak. Ya, oh, berbuat kejahatan bukan murtad. ay kutila lidaf'i azahi azahu wa fasadihi fil ard yaitu dibunuh ag agar eh, menghindarkan kaum muslimin dari kejahatan dia, dari kerusakan dia di muka bumi. Jadi tujuannya itu. Ya. Yeah. Kalau murtadkan apa? Uh, tidak ada tujuan ya namanya orang murtadkan dibunuh. Ya, yeah. man baddala dinahu faqtulhu. Orang yang mengganti agamanya keluar dari Islam, harus dibunuh ya وعلى هذا يرجع في قتله إلى اجتهاد الإمام tentang pembunuhan ini berdasarkan istihad imam. Jadi imam yang beristihad, imam yang membunuh, bukan kita. Tadi Aisyah sekedar menyarankan, menyuruh, mengusulkan. Bukan dia yang membunuh. وظاهر النصوص التي ذكرها المؤلف أنه يقتل بكل حال dengan nas-nas yang dibawakan oleh beliau al-muallif uh, menunjukkan bahwa dibunuh dalam segenap keadaan. dalam keadaan apapun yang namanya tukang sihir harus dibunuh. Fal muhimmu anna sihra yukthiru bila syakin. Karena yang jelas bahwa uh, sihir itu membawa dampak, ada pengaruhnya, tidak syak lagi. Yang namanya sihir itu ada dampaknya, walaupun dampaknya itu sepele sekali. Ya. Yeah Entah kenapa saya jadi teringat dia eh, dampak yang sepele. Tidak sampai oh, tergila-gila hanya sekedar ingat mungkin sehari dua hari. Ya, artinya ada dampaknya. Sihir. Kalau tidak ada dampaknya berarti tidak mempan. Ya, karena sihir kadang mempan kadang tidak kan? lakinnahu la yu'thiru bil a'yan ila a'yanin ukhra akan tetapi pengaruhnya itu bukan berpengaruh dari hati seseorang ke orang lain. Gitu. Artinya seperti yang kita lihat, saksikan hari ini, kadang-kadang di antara para penyihir itu sendiri berbohong. Ya. Sudah dukun ya, dukun memang pembohongan, Bohong lagi. Gitu. Ya apa istilah kita dukun palsu gitu kan eh, hanya dengan hati ya. saya berkomunikasi dengan dia dengan lewat hati saya ya. hal-hal seperti ini yang tidak tidak ada ya karena apa karena ada perantara siapa jin setan tidak tidak semata-mata hati gitu ya li'annahu la yaqdiru ala dzalika Allah azza wa Karena tidak ada yang sanggup berbuat seperti itu kecuali Allah. Setan tidak sanggup, jin tidak sanggup. Hanya Allah yang sanggup menguasai hati manusia. Ya, maka sekali lagi sebagaimana yang kita bahas kemarin, tidak perlu kita takut terhadap kekuatan sihir. Karena umumnya sihir itu hanya mengkhayalkan saja. Seperti tadi, Nabi tersihir kan oleh Labid bin Al-Aqsam. Beliau mengkhayalkan sesuatu, padahal tidak. Seolah-olah eh, bersama istrinya, padahal tidak. Ya. Ya sebagaimana Nabi Musa melihat tambang-tambang itu. Apa sebetulnya tambang itu? Tambang, tali. Tapi dikhayalkan oleh setan sehingga Nabi Musa dan orang-orang yang ada di situ seolah itu ular yang bergerak. Apakah ular betul? Tidak. Kalau Nabi Musa nekat atau siapa nekat diinjek ya nggak mau tali. Itu kalau berani ya. Nah, seperti itu. Berbeda dengan tongkatnya Nabi Musa. Bukan dikhayalkan menjadi ular. Betul-betul ular. Karena memakan tambang-tambang itu yang seolah uh, ular. Maka kan tukang sihirnya itu langsung sujud. Beriman kepada Nabi Musa. Karena tukang sihir faham, ini bukan sihir ini. Kalau sihir tidak seperti ini, bisa memakan tambang-tambang kami. Ya, jadi sihir itu seperti itu. Di, dihayalkan saja, seolah-olah. Ya, Tentu ada ada ada yang lebih dahsyat. Artinya memang dengan sihir itu bisa mematikan, bisa ada, tapi sedikit sekali. Kekuatannya pun lemah. Ya. Umumnya seperti itu. Hanya dihayalkan saja. Nah ini saya bacakan. Wa innama yukhayyalu ilal mashur anna hadha syai'a inqalaba wa hadha taharraka au masya wa ma asbaha dhalik. Dikhayalkan, dibayangkan, ditampakkan kepada orang yang disihir bahwa benda ini seolah-olah terbalik berubah. Ya. Daun jadi duit. Ya. Sebetulnya masih daun. Hanya mata kita saja yang dikhayalkan, dibalikkan sehingga melihatnya seolah seperti duit. Ya. Dikantongin, bawa ke rumah, jadi daun lagi. Gitu. Karena dari taji juga daun, tidak pernah jadi uang. Gitu. Hanya dikhayalkan saja. Atau bergerak, atau berjalan, seperti Nabi Musa tadi. Ya, sihir-sihir di zaman Nabi Musa tadi. Nah ini, kama jara li Musa alaihi salatu wassalam amama saharati ali Fir'aun sebagaimana yang terjadi pada diri Nabi Musa alaihi salatu wasalam di hadapan tukang-tukang sihir Firaun. Haitsu kana yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Dikhayalkan, dibayangkan, ditampakkan di hadapan Nabi Musa dan orang-orang yang ada di situ seolah-olah tambang itu menjadi ular yang berjalan aini sihir. Idza qala qail apabila ada orang yang bertanya ma wajhu idkhali bab sihri fi kitab tauhid. Ya, barangkali ada yang bertanya dan sebelum ada yang bertanya beliau uh, mempersiapkan jawaban Syekh Utsaimin. Apa hubungan bab sihir ini dengan kitab tauhid? Gitu ya. Ini kan kitab tauhid membahas tentang tauhid sebagaimana pembahasan yang telah lalu, bagaimana Allah, siapa Allah, di mana Allah bersemayam dan seterusnya. Kok di sini membahas sihir? Apa hubungannya? Nakul kami jawab kata beliau munasabatul babi li kitab tauhid lianna min aqsami sihri ma la yata'atta ghaliban illa bisyirki Hubungannya karena banyak di antara jenis sihir yang mendatangkan syirik. Ya, yang pasti mendatangkan syirik. Padahal ini sedang membahas kitab tauhid, ya tentu ada hubungannya. Ya, maka beliau masukkan sihir ini di bab tauhid ini. Malja'a fi sihri. Bab tentang sihir. Karena sekali lagi jelas ada hubungannya dengan uh, tauhid. la لا al-insana ghaliban illa لمصلحة karena setan-setan itu, jin-jin itu tidak membantu manusia kecuali untuk sebuah kemaslahatan. Kan begitu. Kan nggak mungkin ada orang minta tolong kepada jin agar mati, agar bangkrut, agar dipecat, kan tidak. Ya. Tapi kemaslahatan, agar apa? Agar panjang umur, agar dagangan laris, agar karir menanjak, agar disukai orang dan seterusnya. Maslahat. ومعلوم أن مصلحة الشيطان أن يغوي بني آدم Fayudqiluhum fi syirki wal ma'asi. Dan jelas bahwa maslahat yang datang dari syaitan itu akan menyesatkan anak Adam. Akan menyesatkan manusia. Dan memasukkan manusia ke dalam syirik dan maksiat. Ya, maka hati-hati. Dapat manfaat dari jin. Ya, tolak. Gitu. Kan banyak cerita. Barangkali di antara antum ada ya tiba-tiba tinggal di sebuah rumah dan itu memang ada di situ uh, nggak mengganggu kami nggak mengganggu kami membantu saja ini itu membantu apa bangun pagi misalnya jadi nggak pernah kesiangan dia yang bangunin kan banyak cerita seperti ini bagaimana terbaik tolak tolak karena kemaslahatan dari syaitan itu buruk, maksiat, bahkan bisa jatuh ke dalam syirik. Artinya memang tidak ada, tidak boleh ada hubungan antara manusia dengan jin. Ya, walaupun dalam hal ini ada sebagian ulama yang berpendapat oh, dimungkinkan ya, dimungkinkan pernikahan antara manusia dengan jin. Ya, kan ada ulama yang berpendapat seperti itu. Tapi ini kan muskil. Ya maharnya apa, nah, walinya siapa, ya, ijab kabulnya gimana, kan jadi banyak uh, kemuskilan. Kalau itu disebut nikah, kecuali zina, jelas zina berdosa kan. Gitu. Maka yang terbaik uh, selamat kita dari segala bentuk hal seperti itu. Jangan kita merasa bangga kalau kita seolah diikuti ada yang mau jahat dari belakang tadi toel ya tiba-tiba nengok oh ya dia jahat ya ah, seperti ini kan banyak tapi sebetulnya ini tidak ada manfaatnya ya karena biasanya minta imbalan ada sesuatu atau setidaknya dia suka kepada dia misalnya lawan jenis kan kita nggak tahu jenis laki apa perempuan kan begitu Karena ada kisah dan sering kita dengar uh, dia menguasai Jin, bergaul dengan Jin. Kemudian dia mempunyai anak, anak atau cucu gitu yang sangat cantik. Dia takut nanti si cucu yang sangat cantik ini digoda laki-laki dan seterusnya, maka dia perintahkan salah satu jinnya untuk menjaga. Kan tujuannya baik, menjaga. Kalau ada yang macam-macam, e, dijaga oleh jin ini. Dia ngikuti, ternyata jinnya laki-laki. Lama-lama jatuh cinta ya dan sangat me, apa menyakitkan, menyengsarakan si cucunya yang cantik ini di kemudian hari ketika sudah nikah dan seterusnya sengsara sekali hidupnya. Ya. Maka yang terbaik putuskan hubungan segala bentuk hubungan dengan jin. Kalau memang ada ya, buang istilah kita ya, buang. Biasanya diberi syarat-syarat tertentu oleh gurunya, oleh dukunnya, oleh kiainya, jangan begini, jangan begini, jangan begini, langgar. Langgar, ya. Dengan dilanggar uh, mudah-mudahan hilang. Ya, ada pantangan jangan begini, jangan begini. langgar. Kemudian uh, eh, matannya beliau membawakan masih tadi ya Al-Baqarah 102 walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min qalaq. dan sungguh mereka mengetahui bagi siapa yang membeli hal tersebut yang dimaksud sihir yang menyebabkan kekufuran maka nanti di akhirat dia tidak mendapatkan bagian apa-apa ini hukuman dari Allah terhadap orang yang bermain sihir. Dari sihirnya itu uh, yang menyebabkan dia kafir, maka nanti di akhirat dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Ini masuk dalam ayat uh, eh, 102 Al-Baqarah tadi. Kemudian Anisa 51. Wa qawluhu yu'minuna bil jibti Dulu juga sudah pernah dibahas oleh uh, beliau sebelum bab ini. Mereka beriman dengan jibt dan togut. Apa jibt dan togut nanti akan dibahas. Pembahasan di sini tidak seperti yang dibahas oleh orang-orang hisbin, harakiin, khawarij. Bahwa togut adalah penguasa. Togut adalah pemerintah kita ini togut. Ya. Yeah. Tidak. Nanti akan dijelaskan. Bahkan Umar dengan tegas mengatakan, ya nanti akan dibawakan bahwa togut itu, cip itu sihir, togut itu syaitan. Bukan penguasa. Penguasa yang tidak berhukum dengan hukum Islam secara sempurna, tidak menerapkan potong tangan, tidak menerapkan cambuk, tidak menerapkan rejam, kisos, dan seterusnya, langsung mereka tuduh sebagai togut, ini keliru. Sebagaimana orang-orang khawarij, orang-orang hisbin, harokin, orang-orang NII, e, mereka menyampaikan, mendakwahkan kepada orang-orang bahwa pemerintah kita ini togut yang wajib diperangi. Ditanamkan kebencian kepada penguasa. Ya. Yeah. Sampai ada anak kecil, ya anak kecil kan ngikutin bapaknya aja kan. Anak kecil ngelihat baju tentara, ya di kereta kalau nggak salah tuh di bus waktu itu. Dia nunjuk hmm, baju togut, baju togut. Ya anak kecil ngikut saja kan. Ya tentu dia ngikut bapaknya. Bapaknya yang ngajarin togut. Tentara itu bagian dari penguasa. Pakai baju seperti itu baju togut. Waliyadubillah. Ya. Yeah. Inilah subhan. lihat apa kata Umar. Apa kata para ulama yang dimaksud dengan togut yang sebenarnya. Ya. Ini kembali ke akidah. Kalau tentang penguasa ini kan nggak kembali ke akidah. Hanya segi fikih saja kan. Penguasa harus begini-begini. Kan bukan akidah. Ini togut ini masalah akidah. Jib dan togut ini menyebabkan kekufuran. Ini masalah akidah. Bukan uh, sembarangan. Bukan hal yang kecil. Jadi jelas bukan penguasa. Malahu fil akhirati min khala ay malahu min nasib mereka tidak memiliki bagian apapun di akhirat, artinya tidak dapat apa-apa. Wa kullu man laysa lahu fil akhirati min khalaq fa muqtadahu anna amalahu habitun batilun. Ketika dikatakan bahwa di akhirat tidak akan mendapatkan bagian, tidak mendapatkan balasan, maka dengan demikian amalnya hapus. Amalnya batal sia-sia sebagaimana amalnya orang-orang kafir. Banyak orang kafir yang sodakoh, yang nolong orang, yang menyantuni fakir miskin, tetapi tidak mendapatkan apa-apa nanti di akhirat. Kenapa? Habitun batilun. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Mereka berusaha susah payah, kan mereka susah payah para pendeta, para pastor, pegiat-pegiat agama non-muslim, mereka akan beribadah. Bahkan kadang ibadahnya lebih berat dari kaum muslimin. Kaum muslimin berpuasa hanya dari subuh sampai maghrib. Kadang mereka dua hari, tiga hari. Bahkan berhari-hari tidak makan ini, tidak makan itu. Kan berarti mereka berusaha kan beribadah. Tapi taslana ronhamiyah. Akhirnya masuk neraka. Umar pernah ketika ke Syam, Umar pernah menyaksikan para pendeta dan pastu yang sedang beribadah. Umar menangis. Umar ditanya, "Kenapa engkau menangis?" Umar menjawab, "Aku ingat ayat tadi." Amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Ada dua tafsiran dari ayat itu. Yang pertama, orang kafir, jelas. Yang kedua, ahlul bidah ahlul bidah yang bid'ahnya menyebabkan kafir, ya sama nasibnya, kekal di neraka selama-lamanya. Ahlul bidah yang bid'ahnya hanya fasik, maka dia tertolak amalannya, walaupun tidak kekal di neraka. Ya, dengan kadar yang berbeda, mereka sama-sama masuk ke dalam keumuman ayat amilatun nasibah tasla narun hamiyah. Walakin imma ayyantafiyan nasiba intifa'an kulliyan fayakunul amalu kufran أو yantafi kamalan nasibi fayakuna fisqan. Ada kalanya bagian yang dimaksud dia tidak akan mendapatkan bagian nanti di akhirat itu bagian secara keseluruhan. Artinya di akhirat tidak dapat apa-apa walaupun sedikit. Yang kedua, kamalan nasi, eh, bagian yang sempurna bagian yang sempurna dia tidak dapati dia hanya dapat sedikit karena apa karena kefasikan bukan kufur artinya walaupun masuk neraka tetapi tidak kekal kemudian yu'minuna ay al-yahud mereka beriman percaya kepada jib Siapa mereka dimaksud? Yahudi. Karena Yahudi adalah orang-orang yang terkenal gemar bermain sihir. Ya, yang sangat gemar bermain sihir. Saya bacakan. Wal Yahudu kanu min aktsarin nasi ta'alluman disihir. Orang-orang Yahudi adalah orang yang paling banyak bermain mempelajari sihir. Wa mumarasatan lahu, sangat berpengalaman. Sebagai contoh, tadi seorang Yahudi yang menyihir Nabi. Labid bin Al-Asam. Ini Yahudi. Ya, tentu dia tidak sendirian. Banyak teman-teman dia yang juga bermain sihir. Dan yang disihir tidak tanggung-tanggung. Rasulullah alaihi salatu wasallam. Dan mempan. Lihat. Berarti Allah uh, membiarkan uh, Rasulullah alaihi salatu wasallam berjalan di atas sunatullah. Memang seperti itu. Dan ada hikmah yang besar. Yaitu turunnya Al-Falaq, An-Nas, dan kabar gembira bagi kaum muslimin bahwa itu adalah benteng obat tameng dari sihir. ويدعون أن سليمان عليه الصلاة والسلام علمهم إياه dan mereka menyatakan bahwa uh, Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman itu mengajarkan sihir kepada mereka. Lihat. Ya. Nabi Sulaiman mengajarkan sihir. Ini fitnahan orang-orang Yahudi. Qad i'tadau fasaharu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah melampaui batas dalam hal ini, bahkan telah menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ucapan Umar, ya. Umar mengatakan al-jibtu as-sihru wa tagutu as-syaitan. Ini dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari di kitab tafsirnya ketika Al-Imam Al-Bukhari menafsirkan ayat tadi. Beliau membawakan ucapan Umar. Karena sebaik-baik tafsir adalah tafsir dari Al-Quran, kemudian tafsir dari Rasulullah, kemudian tafsir dari sahabat. Umar termasuk sahabat. Maka ketika Umar berbicara tentang sebuah ayat, tentu itu jauh lebih baik daripada ulama manapun yang berbicara tentang sebuah ayat. Bahkan para ulama' uh, hanya berbicara tentang ayat apa yang sudah dibicarakan oleh para sahabat Ridwan alaihim jami'an. Ya. Yeah. Al-jib yang dimaksud sihir dan togut yang dimaksud syaitan. Tapi ini contoh. Ya, yeah, bukan pembatas. Artinya ada jib yang selain sihir mungkin, ada togut yang selain syaitan mungkin. Nanti akan dijelaskan oleh beliau bahwa ini contoh saja. Ya. Ya, hanya itu yang bisa kita bahas. Mohon maaf, saya tidak bisa sampai habis Isya. Kita akhiri uh, sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.